Thank um, you. hehe <laughs> yang ga eh, gini kan cuma cara lagi remang ya bangtik Do pu cangerkabeh Rajang merekakah gitukabehken mereka emangkabeh tersisatan gitunyemenang maulah nyebut mereka setik Doi jangan kabeh <laughs> wayah nae membuyung lah <laughs> pasar orang kagustinuma Sushi penyakitnya dan kayakang kurangrang penyakitparsa atau sarpani lesnya kedatangan mengciput mengbuyung mengom deh curiga hayang aman borbo istilah mana taham mana-mana malah kamari kuring adegeken patangga kuring ngo brojeng pemajikan anaktingkerun kan lah digoyangkan kamu digoyangkan mana taham haha <laughs> merenya ah, ah. ah, jelas sama tiap-tiap ngomong gitu menker gitu itu bak itu ulasok gampang gitu-kitu Iya jelas kalau ngomong gitu makeer gitu ya orang mana utara gitu pada jelas <laughs> perhenti itu itu gitu k Nukara itu cek nutara gitu mah untuk gitu tapi biasa nama namun ayaki sehat gitu gitu u kejaan gitu kalimat gitu <laughs> lain mah aya tanahun saja bat mana tahan aso kan ternyata Kuring mah sekolah teh dimimiti SD. Waduh, di SD. Terus terus terus. Terus terus terus. Terus di SD teh tului lulus tapi ka SMP. Wah, hebat. Luhur guys ya sekolah teh. Luhur ya. Baju SMP. Di SMP teh ja milu ka SMA. Waduh, luhur oh Mang Boyong ya, Bari gitu. radio ah, radio bibir Thank you. Kan? Pengumuman teh berita kita. Gitu. Eh, iya, eta. Iya. bener apa ya nama Jadi nu kitu teh borete. Iya. berita siwarta. si siwarta iya, mah anak <laughs> si Inun. Si Warta mah anak si Inud <laughs> lain Si hmm? eh? marenta eh, musafir teman mudana musafir teman hari ngomong hayang tapi teu benar di Mang Mayas kabeh oge ya keun baiklah kuring mah pura teu bener na wae da teu bener oge bener wae atulah da bangga pegawean teh ya Mang Ciput teh ya? macul lain ngawuluku lain di bidang perfilman tuh seni seni seni, seni, mah beres lah. Hmm. kopak kata manehna teh ya. ayah pengumuman teh cing ya. saha cara mun cara urang mah ya, ya, ya. anu bisa duluikeun ieu pangawa jera bro kuring tinggal ngacungkeun leungeun pan aduh tiwanana aku kuring diasongkeun leungeun ka luhur waduh <laughs> kuring kuring teh digupayan ku leungeun manehanna heeh hmm. heeh ngagupayan teh lain ku leungeun tah kumaha lain ku suku naon hmm, nya kuring walah eta <laughs> nu jadi kakatuana katua gitu nih eh? katua katua nya mau main cerok di jendela teh ya wah mah manuk <laughs> Oh, bola teh keur dibawaku hartina uh, eh, dibawaku oh, aku iya. saudara linggis-linggis dioper lagi kalau saudara tantang oper lagi kepada uh, geget geget dihalang-halangi oleh saudara bisul-bisul dioper lagi kepada saudara belek-belek dicocor lagi oleh saudara amyung-amyung dioper lagi kepada saudara linggis gula balik ceritanya hmm. oh linggis uh, eh, dibawa uh, lagi oleh saudara amyung-amyung dihalangi dan dicocor oleh saudara radang-radang dioper kepada belek-belek uh, dioper lagi kepada kudis Uh, akhirnya bola mental keluar, akhirnya bola keluar lapangan dan langsung dibawa oleh tukang loak. Wah. Gitu ya. kayak Aduh, gitu ya. bisa aja. Belum cerita natahnya, hmm. lantaran bola tukang loak, cerita mungkitannya baju. Hmm. Mungkitan baju tukang nonton ya dijen bola. Ya. Hmm. Dijen bola tah, pungkitan ku kabel itu teh. Tah harita belenyeng deui tah, nya ribut hmm. kene tah. Tah ayeuna bola teh dibawa teh ku ieu kesebelasan penyakitnya ya. Hmm. Bola langsung dibawa oleh Saudara Bisul, Bisul dioper ke Saudara Berik, Berik. eh, disesor lagi kalau Saudara Lingis, Lingis dioper ke Saudara Tang, Tang dioper ke Amyung, Amyung menggigit, Bisul pecah 1-0. <laughs> Benar. Akhirnya eh, pertunjukan sudah ditutup oleh peluit eh, peluit panjang dari Serawasi Wasit dan kedudukan Inah menjadi bini yang kedua. Eh. <laughs> Cing ayeuna rumah ya pengalaman Mang Ipong? Iya eh. pengipong dina naon pengalaman abdi nya dina pidato Ya, dengarkan ya. Masak. Kadengen chan, chan, Ye, Chan ngomong. Weh, nah. Ya. Hadirin yang terhormat. Waduh. Sabirin gagang tomat. Eh, ulah ngabokan atuh. Lain gitu. Ya. Hadirin yang terhormat. Selamat malam, selamat malam, selamatan. Ih, selamatan. Lain, lain, lain, lain, lain, selamatan, lain. Selamat malam, selamat malam, para hadirin yang terhormat, hmm? bahkan ini malam hadirin bergembira. Waduh. Oke, oke, oke, Mang Ipong. Mang Ipong pidato ulah kali tulikeun. Ya. Sabab nah. kagokil. nak. Urang keur ngomong itu aya awewe ngaliwat. Ya. Nah. Bari bari aya awewe ngaliwat, buyung. Eh? Ke PRT ah teh urang teh lagi di radio. Eh, eh. Urang ngadekeun lagu Sunda. Ayo. Ya, ayo, ayo. ayo.